Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي هدانا لهذا wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengkaruniakan hidayahnya kepada kita memberikan bimbingannya agar kita mengenal kebenaran andai kata bukan karena hidayah Allah niscaya kita tidak akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Niscaya kita tidak akan bisa mengikuti kebenaran itu. Sehingga kita dapat mengikuti kebenaran adalah sebuah nikmat yang agung yang seharusnya disyukurin oleh setiap hamba yang mengenal penciptanya. Allahumma salli wa wa sallim wazid barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawatmu Salam, berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Amma ba'd. Malam ini malam Sabtu tanggal 17 Tanggal berapa? Tanggal 17 tanggal 17 Dhul Qa'dah kita nih orang Islam orang Islam itu punya identitas di antara identitas kaum muslimin mereka memiliki kalender tersendiri ketika muslim tidak bangga dengan kalender dia, kalender Hijriah, maka dipertanyakan loyalitas dia kepada Islam. Kita tahu kalender Masehi adalah kalender Kristus. Karena artinya Al-Masihi itu Kristus. Sedangkan kita umat Islam memulai kalender memiliki kalender Hijriah. Namun terkadang kita tidak mau tahu dengan kalender kita. Apa sih Zat? Bedanya Masehi sama Hijrah yang penting kan kita tahu tanggalan beda cuma. Allah Jalla Jalla menentukan di dalam al quran Karim. Di surat At-Taubah Allah berfirman, Inna iddata syuhur indallah ithna asyara syahran fi kitabillah يوم khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala فيهن fihinna anfusakum dzalika dinul qayyim fala فيهن fihinna kata Allah sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Ifna asyara syahr ada 12 bulan hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Tertulis di Lauhul Mahfud. Nah, minha arba'atun hurum di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa bulan haram itu? Ada bulan Januari, bulan haram. Bulan Februari, Agustus, Enggak ada. Empat bulan haram itu Rajab, Zulqa'dah, sekarang nih bulan haram. Zulhijjah dan bulan Muharram. Itu hanya ada di bulan-bulan Islam, tapi kita nggak peduli. Padahal itu agama kita Allah katakan zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Maka malam ini tanggal 17 Zulqa'dah 1437 Hijriah. Baik, kapan Idul Adha jemaah? Kapan Idul Adha? Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kita tahu Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kapan puasa? Tanggal 1 Ramadan. Kapan lebaran? Tanggal 1 Syawal. Nggak perlu kita ribut tanggal sekian masehi lah. Nah, muslimin. Kita umat Islam. Mungkin antum berpikir, kenapa negeri kita yang mayoritas muslim tidak pakai kalender hijriah? Karena masih ada peninggalan Belanda yang masih kita pakai. Kita 350 tahun dijajah Belanda. 350 tahun kalender yang dipakai apa? Masih 350 tahun. 350 tahun liburan pemerintah apa? Minggu. Karena pemerintahnya Nasoro pada waktu itu. Maka Belanda kepingin berangkat ke gereja dalam kondisi mereka sudah mandi rapi dengan anak-anaknya. Maka 350 tahun liburan umat Islam hari Minggu. Tapi pesantren-pesantren liburnya tetap hari Jumat. Pada masa penjajahan itu. Tapi ternyata kita sudah merdeka tetap liburnya hari Ahad. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Manusia itu beragam. Kita perlu kiranya merenungkan siapa kita. Tema kita malam ini tentang bangkai hidup. Mungkin yang kita tahu tentang bangkai hidup itu adalah zombie. Dia hidup, tapi keberadaannya mengkhawatirkan dan merisaukan umat manusia. Keberadaannya tidak berguna. Coba kita bertanya, Apakah ana termasuk manusia yang pantas disebut manusia hidup atau ternyata ana hanya bangkai yang bisa berjalan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna manas kaibili mi'ah." Manusia itu seperti seratus ekor onta. La takadu tajid fiha rahila. Di seratus ekor onta itu hampir engkau tidak mendapatkan satu ekor onta yang bisa ditunggangi. Iya, memang kita punya banyak onta, tapi ternyata yang bisa ditunggangin nggak ada. Manusia seperti itu. Ada manusia-manusia yang jumlahnya banyak, tapi nggak ada gunanya. Tapi ada di antara mereka yang satu seperti seribu. Satu seperti seribu. Subhanallah. Anas alfun minhum kawahidin wa wahidun kalfin in amrun ana. Ada manusia yang seribu orang tidak ada gunanya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana umat Islam ini di akhir zaman akan dikeroyok akan menjadi bancaan umat-umat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat, umat umat itu bergerombolan memakan kalian. Mereka saling memanggil, "Ayo. Kita makan umat Islam. Kita bantai umat Islam." sebagaimana orang yang makan bareng-bareng itu saling memanggil untuk mereka menikmati makanan itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena secara logika, orang yang dikeroyok itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang mengeroyok. Itu logikanya. Maka mereka bertanya, Ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yawma Kita dikeroyok pada waktu itu karena jumlah kita sedikit. Kata Rasulullah Allah Bal antum yawma idzin kathir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Banyak jumlah kalian. Mayoritas kalian pada waktu itu. Walakinnakum wutha'un Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir. Tidak punya prinsip umat Islam nggak punya pegangan, nggak ngerti dia siapa dia sebenarnya. Dan itu yang terjadi kita melihat jumlah yang banyak tapi tidak memiliki bobot. Sehingga kadangkala yang banyak dijajah dengan yang sedikit. Antum bisa bayangkan Belanda ketika datang ke Indonesia, berapa jumlah mereka? Apakah lebih banyak daripada jumlah umat Islam di Indonesia? Enggak. Sedikit jumlah mereka tapi mereka bisa menguasai negeri kita. Ma'asyal muslimin rahimakumullah Tidak semua yang bernyawa itu hidup Dan tidak semua benda mati itu mati Apa buktinya? Allah berfirman Alam tara Apakah engkau tidak melihat أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب Kata Allah, engkau apa engkau belum melihat bahwasanya telah sujud untuk Allah Yang di langit dan yang di bumi. Sujud bagi Allah. Asyams. Mentari pun sujud untuk Allah. Al-Qamar. Rembulan sujud untuk Allah. Bintang-bintang sujud untuk Allah. Gunung-gunung yang menyulang tinggi yang kita lihat dia mati. Tapi dia sujud untuk Allah. Wasyajar. Pohon-pohon yang kita lihat di sekitar kita. Kita nggak tahu. Dia sujud bagi Allah untuk Allah swt. Wadawab binatang-binatang, binatang yang melata, binatang yang memiliki empat kaki, yang dua kakinya yang tidak berkaki itu sujud untuk Allah. Wa kathirun minan nas dan banyak manusia yang sujud kepada Allah. Tapi juga banyak di antara mereka yang sudah Allah tentukan azab buat mereka. Lalu Allah katakan, "Wa man yuhinillah fama min mukrim." Dan barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada satupun yang bisa memuliakan dia. Walaupun dia diangkat. Tapi kalau Allah sudah menghinakan dia, nggak ada yang bisa memuliakan dia. Di ayat lain Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih Walakin la tafqahuna tasbihau. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini atau di langit Allah kecuali semuanya bertasbih. Tapi engkau tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Para jemaah, benda mati bertasbih. Para sahabat pernah mendengar tasbih kerikil di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni la a'lamu hajaran fi Makkah, kana yusallimu alaiya. Aku benar-benar tahu batu di Mekah kalau aku lewat dia mengucapkan salam kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ternyata lebih buruk dari bebatuan. Kita lebih buruk daripada kodok-kodok yang ketika turun hujan dia bertasbih kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan berbincang tentang bangkai hidup supaya kita bisa melihat sebagian umurnya sudah 50 tahun, sebagian umurnya sudah 60 tahun. Coba dia bercermin, apakah hidupku penuh arti? Atau ternyata aku hanya menghabiskan masa hidupku untuk menanti kematian. Dan dia sebenarnya sudah mati sebelum mati bangkai hidup yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak tahu diri. Kenapa dia diciptakan? Apakah kita diciptakan untuk cari makan? Tidak. Ma'asyiral muslimin, kalau bicara mencari makan, kerbau juga mencari makan. Burung juga mencari makan. Tapi apa beda kita dengan binatang-binatang ini? Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan dia menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan liya'buduni agar mereka mentauhidkan aku agar mereka beribadah kepada aku itu tujuannya ma uridu minhum rizqin aku nggak butuh mereka kerja cari makan untuk memberi makan aku lah jemaah kita ini di perut ibu kita belum bisa bekerja belum bisa berdoa Allah kasih makan maka jangan takut antum tidak akan mati kecuali rizkinya sudah selesai. Rizki itu bukan yang ada di lemari besi. Bukan yang ada di rekening kita. Rizki itu adalah yang bermanfaat buat kita, itu rizki kita. Ada orang punya uang 10 miliar, apakah rizki dia? Belum tentu. Bisa jadi dia mati, 10 miliar itu dia tinggalkan. Enggak. Maka Allah katakan, aku nggak butuh kau kerja capek dari pagi sampai sore untuk kasih makan Allah. Lah. Inna Allah huwa razzaqu matin. Allah tuh yang maha memberi rizki dan maha kuat. Dan maha perkasa. Tapi ada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Allah berbincang tentang mereka. Tentang orang-orang kafir aw man kana mayitan aw kana mayitan atau kau lihat orang yang dulunya mayit bangkai faahyaina lalu kita hidupkan Waja'anna lahu nuran yamshi bihi finnas orang ini bangkai lalu Allah kasih kehidupan buat dia Allah kasih cahaya buat dia sehingga dia berjalan di antara orang sebagai makhluk hidup. Awalnya mati, bangkai. Kafir tidak mengenal Allah. Antum melihat kadang-kadang melihat mu'alaf Masya Allah. Yang dulunya dia memberikan sesajen kepada pepohonan. Yang dulunya dia memberikan sesajen kepada gunung Merapi. Dia memberikan sesajen kepada lautan. Lalu Allah berikan hidayah. Dia tidak lagi memberikan sesajen kepada Allah binatang-binatang atau benda-benda itu. Allah kasih hidayah. Allah kaman mathaluhu fil zulumat laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang kayak gini? Seperti orang-orang yang tenggelam dalam kegelapan. Lah, Allah kasih hidayah. Orang mukmin dia hidup bukan bangkai. Tapi orang kafir kata Allah, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah, la yakhluquna syai'an. Yang mereka sembah tidak pernah menciptakan sesuatu apapun. Subhanallah jemaah. Wahum yukhlaqun. Mereka diciptakan. Antum coba datang kepada sesembahan orang-orang kafir. Masih ada di negeri kita yang meyakini kalau di laut selatan itu ada penguasanya. Namanya siapa? Nyi, Roro Kidul. Nyi Roro Kidul cuma katanya. Kadangkala mereka potong kepala, potong kerbau, kepalanya dihadiahkan kepada lautan. Subhanallah. Apakah itu makhluk bisa menciptakan nyamuk? Demi Allah, ada kata seluruh penduduk Jogja berkumpul. Ada profesor-profesor berkumpul dengan semua uang yang ada di Jogja. Berkumpul untuk menciptakan lalat. Mereka tidak akan bisa menciptakan lalat. Ada kata seluruh penduduk Indonesia. Semua menteri-menteri, semua pejabat-pejabat negara berkumpul mengeluarkan semua hartanya dan memanggil semua orang-orang pintar untuk menciptakan lalat. Nggak akan bisa menciptakan lalat. Andai kata semua manusia yang ada di muka bumi ini, Amerika dengan sekutunya, Eropa dan semuanya berkumpul untuk menciptakan nyamuk, mereka tidak akan bisa menciptakan nyamuk. Tapi kenapa disembah makhluk-makhluk itu? Kenapa mereka tidak meminta kepada Allah SWT? Allah katakan amwat ghair ahya. Mereka bangkai nggak hidup wa ma yash'uruna ayyana Dan mereka tidak sadar kapan mereka akan dibangkitkan. Nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Itulah orang-orang kafir. Allah menyebut orang-orang kafir adalah bangkai jemaah. Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk orang yang hidup. Allah katakan liun man kana hayyan. Itu Quran diturunkan untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Coba bayangkan berapa kali kita mendengarkan Al-Quran tapi tidak pernah merubah kehidupan kita. Mungkin kita udah jadi bangkai sama. Allah turunkan Al-Quran 30 juz. Kita tinggalkan. Maka Quran itu untuk orang hidup. Man kana hayyan. Wa yahiqqal qawlu alal kafirin. Adapun untuk orang-orang kafir. Maka akan turun azab buat mereka. Sudah Allah pastikan. Jadi bangkai hidup yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengenal penciptanya. Yang tidak mengabdi kepada Robnya. Yang dia berbuat syirik. Sebagian umat Islam kesian jamaah. Ketika sholat dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia katakan itu. Sesungguhnya sholatku, Sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Tapi ternyata dia masih memohon kepada selain Allah. Dia masih meyakini adanya penguasa-penguasa selain Allah. Para jemaah di dalam Islam kita tidak boleh menyebut bumi pertiwi. Karena bumi ini milik Allah, bukan milik pertiwi. Di agama sebelum Islam mereka meyakini adanya dewi bernama Dewi Pertiwi. Dia itu penguasa bumi. Dan kita katakan innal ardolillah. Bumi ini milik Allah, bukan milik Pertiwi. Maka kita perlu perhatikan. Banyak hal-hal yang perlu diluruskan dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah seorang mukmin. Jangan. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Satu dosa yang tidak diampuni. Silahkan mati berbuat dosa yang lain. Masih ada kesempatan untuk diampuni. Tapi kalau sudah berbuat syirik. Inna yang la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Bangkai hidup yang kedua. Orang yang tidak berzikir kepada Allah yang tidak ingat sama penciptanya. Kerjanya cuma cari dunia. Dari pagi sampai sore, sore sampai malam, mau tidur pun yang dipikirkan hari esok dunianya. Kapan dia ingat sama Allah Jalla Jalla? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkurullah Walladhi la yadhkurullah mathalul hayyi wal والميت. Permisalan yang mengingat Allah, yang mengingat Robnya dan yang tidak berzikir itu seperti bangkai dan yang hidup. Ibu, Ana dengar ada suara. Orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti bangkai. Jamaah, coba kita lihat tubuh kita. Tubuh kita ini tercipta dari dua unsur. Tanah dan ruh yang ditiupkan. Tanah ini membutuhkan asupan makanan dari tanah juga. Tapi kalau cuma kita memikirkan tanah, ingat tanah ini akan membusuk. Di tubuh kita itu ada ruh. Makanan ruh itu adalah zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang banyak berzikir. Kita sering melihat orang berzikir habis sholat. Nah, itu disyariatkan. Tapi zikir yang lebih penting adalah mengingat Allah dalam segala aktivitas kita. Jangan orang di tokonya berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, masya Allah. Itu sesuatu yang indah. Tapi ketika orang beli dia tipu. Dia bohong. Bukan itu. Orang yang mengingat Allah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan. Dan amalan zikir ini amalan yang paling mudah jemaah. Ketika ada seorang sahabat ini buat orang-orang tua nih. Buat orang-orang yang sudah pensiun, yang sudah susah. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kot kathurat alaiya. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya syariat Islam itu udah banyak banget, udah susah nih untuk ngamalinnya. Tolong aku dikasih amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan amalan itu. Aku bisa istiqomah ngamalin itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Jaga lidahmu terus basah dengan zikrullah. Cukup jemaah. Jadi orang-orang yang tua sambil naik sepeda, sambil bersih-bersih, terus zikir. Subhanallah, Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Dan ini inti kebahagiaan Di akhir zaman ini Kita sering mendengar orang-orang bunuh diri Stres Orang-orang yang hidupnya galau Yang tidak merasakan kebahagiaan Duit sudah banyak Rumah banyak, mobil punya, perusahaan di mana-mana, tapi dia nggak berbahagia. Kenapa? Zikrullah dia tidak lakukan. Allah mengatakan ala bi zikrillah tatmainnul Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang? Kau udah tahu itu obatnya, tapi kita tidak mau minum obat itu, jemaah. Banyak orang ketika pening kepalanya, galau cari tempat hiburan. Berangkat ke sana, berangkat ke sini. Mungkin ketika di tempat hiburan itu hilang kesumpekan dia. Hilang kesuntukan dia. Di mana di tempat itu? Ketika pulang, kembali kesuntukan itu datang. Karena dia berobat tidak pada tempat yang benar. Zikrullah jemaah. Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri." Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku. Zikir itu bisa berarti Al-Qur'anul Karim, bisa berarti mengingat Allah secara umum. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit yang melarat hidupnya walaupun bergelimang harta fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kita yakin bahwa saya apa yang Allah firmankan benar jemaah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kita akan himpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Padahal dia di dunia bisa melihat. Tapi tatkala dia keluar dari kuburnya, dia dalam kondisi buta. Ingat bahwa orang itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan akhir amalan dia. Oleh karena itu kenapa orang yang mati dalam kondisi berihram nggak boleh ditutup kepalanya, nggak boleh dikasih wangi-wangian. Ketika ada seorang sahabat yang jatuh dari ontanya kemudian mati, Rasulullah SAW mengatakan kafinuhu fi thawbayhi Kafani dia di dua bajunya, dua kain yang dia pakai itu. Wala Tuhan itu jangan dikasih wangi-wangian. Padahal seharusnya orang mati itu karena takut bau dikasih wangi-wangian, tapi ini karena mati dalam kondisi berihram nggak boleh dikasih wangi-wangian. Wala tughattu ra'sah, kepalanya jangan ditutup. Orang yang sedang berihram nggak boleh pakai topi. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Karena dia kelak pada hari kiamat dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi bertalbiyah. Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Tapi orang yang berpaling dari zikrullah, dari peringatan-peringatan Allah akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Lalu orang ini mengatakan, "Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku ke padang mahsyar dalam kondisi aku buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka atatka ayati fanasita. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Kau dulu Udah datang tuh peringatan-peringatan dari aku. Ayat-ayatku dibacakan kepadamu. Kajian dibuka. Disampaikan ceramah-ceramah agama. Fanasitaha. Tapi engkau melupakannya. Engkau tidak memperdulikannya. Fakadhalika liyaumatun sehari ini. Engkau dilupakan juga. Maka jamaah kalau kita ingin hidup di dunia dan di akhirat. Tidak menjadi bangkai. Zikrullah bangka hidup yang ketiga. Orang yang tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau zikrullah mungkin hubungan dia sama Allah Ini hubungan hablum minan nas Ada orang yang bangka hidup Hidup di kampung sini nih Bertahun-tahun Sampai rambutnya putih Sampai jenggotnya beruban Sebagian mungkin sampai punggungnya bongkok tapi dia melihat kemungkaran dia biarkan. Nggak ada urusan. Hudhaifah ibn Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah ditanya, "Mama yitul ahya?" wah Hudhaifah, siapa itu bangkai hidup? Siapa sih bangkai hidup? Orang hidup tapi bangkai. Qal man lam ya'rifil ma'ruf qalbihi wa yunkiril munkar qalbihi. Yang disebut bangkai hidup adalah orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya dan tidak mengetahui yang ma'ruf dengan hatinya. Kenapa dikatakan hati? Karena jenjang mengingkari kemungkaran itu ada tiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dirubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa Kalau dia tidak mampu dengan tangannya. Ingat maksud dengan tangan ini orang yang memiliki kekuasaan. Seorang ayah melihat anaknya nggak sholat, boleh dia pukul anaknya. Anaknya. Tapi apa boleh kita mukul anaknya tetangga yang nggak sholat? coba? nggak sholat yang tetangga. Mengingkari kemungkaran tidak. Yang ada bapak sama bapak ribut akhirnya. Tapi kita mengingkari kemungkaran dengan lisan kita. Nggak bisa dengan lisan kita. Fabi qalbi. Dengan hatinya. Wadhalika aful iman. Ini iman yang paling rendah. Kalau kita tidak bisa mengingkari dengan hati berarti kita sudah bangkai. Dengan hati kita tidak mau mengingkari apalagi dengan yang lainnya. Hasan Al-Basri ketika mendengar ucapan Hudzaifah bin Yaman dia mengatakan sadaqa Allah." Demi Allah benar yang dikatakan Hudzaifah. Innahu yakunu hayyal jasad mayyital qalb. Orang ini badannya hidup tapi hatinya mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suami istri yang bangkai hidup. Hidup satu rumah, makan bareng, keluar bareng, tapi keduanya bangkai hidup. Kenapa? Sang suami tidak mengingkari istrinya yang melakukan kemungkaran. Istrinya nggak sholat, dibiarin nggak sholat. Sebaliknya juga seperti itu. Banyak suami-suami yang membiarkan istrinya keluar. Umpamanya tidak pakai jilbab. Ustaz, apa sih hukumnya jilbab jamaah? Kita dulu nggak ngerti dengan hukum jilbab. Nah, kita tanya sama sesepuh-sesepuh kita yang hidup pada tahun 70-an. Nggak ada yang pakai jilbab pada tahun 70-an itu. Bahkan istri-istri ustadz dan kiai pun tidak pakai jilbab. Kenapa? Apa ilmunya belum sampai? Mungkin. Karena kita pasca kemer, eh, penjajahan Belanda itu, kita dibodoh-bodohin sama Belanda 350 tahun. Bahkan ada larangan menterjemahkan Al-Quranul Karim, bayangkan. Agar orang Islam tidak ngerti sama isi Al-Quranul Karim. Maka kebodohan itu datang. Sedangkan Injil, antum kalau tahu, di masa penjajahan Belanda, Injil itu sudah diterjemahkan ke bahasa Madura. Dan sampai hari ini yang Ana tahu belum ada Quran terjemahan bahasa Madura. Nggak tahu ada jemaah. Belum. Mungkin beberapa ayat yang diterjemahkan iya. Tapi mereka membodohin kita sampai seperti itu. Sehingga kita banyak tidak mengetahui, oh ternyata ini nggak boleh, oh ternyata ini boleh. Sekarang kita udah ngerti, ya kita laksanakan. Kita lihat mana firman Allahnya. Mana perintah Allahnya? Ada orang tua-orang tua yang bangkai hidup. Nah, bagaimana orang tua jadi bangkai hidup? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri kalian dan anak kalian dari apa? Dari kelaparan, bukan. Dari kebodohan, bukan dari kebakaran bukan, dari perampok bukan. Naro. Dari api neraka Kita subhanallah. Kalau ada yang merampok di rumah kita, kita siap mengorbankan nyawa kita. Demi anak dan istri kita tidak disakiti. Tapi sebagian memegang anak dan istrinya untuk dibawa ke neraka tanpa dia sadar. Bangkai hidup. Subhanallah. ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Antum kadang kadangkala melihat anak-anak muda pasangan lelaki wanita di pinggir jalan sampai tengah malam. Coba tanya, mana bapak sama ibunya? Kemana orang tuanya? Ngapain dia? Dia biarkan anaknya melakukan kemaksiatan. Kalau anaknya ikut kajian di sidang, sini, ikut aliran apa? Masya Allah. Kalau ke alun-alun malam sampai hampir subuh, tidak pernah ditanya, cuma dikasih pesan. Nah, ojo bengi-bengi nak ya. Masya Allah. Para jemaah, ada yang bermasalah di diri kita. Kita melihat sesuatu yang agamis, radikal. Nah, tapi kalau kita melihat anak-anak muda yang pakai baju hitam, kemudian gambar bajunya tengkorak, antum lihatlah banyak tuh anak-anak tuh. Bapaknya tidak pernah mengingkari kayaknya. Kalau ditanya, Pak, anaknya, biasa Ustaz, masih muda. Dibiarin sama dia kemungkinan itu. Dia biarkan dengan alasan masih muda nanti sadar-sadar sendiri Ustaz. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i mengatakan, "Thalathatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah." Ada tiga orang yang Allah haramkan surga bagi mereka. Tiga orang ini. Yang pertama mudminul khamr. Orang yang kecanduan minuman keras. Yang kedua al-aq orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang ketiga, wadayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubuth. Dayuth. Suami-suami, lelaki-lelaki yang membiarkan kekejian kemungkaran di keluarganya. Kadangkala kita melihat di masa kini Allah Akbar ya. Cipiki-cipika cium pipi kiri, cium pipi kanan. Itu biasa. Istrinya cium pipi kai, cium cipiki cipika sama istrinya, sama suaminya orang, sama tetangganya. Gak ada tergerak di hatinya sesuatu apapun. Gak ada. Subhanallah. Ini satu kamu nggak apa-apa Ustaz, hatinya bersih. Ustaz aja yang hatinya kotor. Allah Akbar. Kadang-kadang seperti itu. Kita kalau sudah jelaskan masalah hukum agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya beliau mengatakan inilah usafihun nisa, aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan itu. Sekarang kalau ada orang tidak mau berjabatan tangan dengan wanita, apa katanya? Sombong. Sok suci. Allah. Kita ini karena kepingin suci, jemaah. Kalau sok suci sudah salaman, alhamdulillah. Anak ketika salaman itu zikrullah dalam hati Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak wanita-wanita keluar pasar. Suami kalau lihat istrinya ke pasar dibiarin. Kalau istrinya ke masjid kata dia, "Dek, kemana? Ke masjid. Sholat wanita di rumah lebih baik daripada di masjid." Betul hadisnya. Tapi apa ke pasar lebih baik daripada beli dari orang yang jualan di, di mana? Ada melicu-melicu yang datang kenapa harus ke tempat-tempat itu? Duduk-duduk di sana, kadangkala harus berhimpitan dengan lelaki-lelaki. Di masa Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Ali mengatakan kepada lelaki-lelaki, "Ama tagharuna an takhruja nisa'ukum?" Apa kalian nggak cemburu tuh istri-istri kalian pada keluar tuh? Kalian nggak cemburu? Fa innahu balaghani kata Ali telah sampai kepada aku berita anna nisa'akum yakhrujna fil aswaq yuzahinnal ulluj. Aku dapat informasi kalau istri-istri kalian itu pada keluar ke pasar, di sana dia rame-rame bersama orang-orang kafir. Ini Ali mengatakan di masa itu. Bagaimana kalau Ali bin Abi Thalib melihat masa kita sekarang? Nauzubillah min Maka tolong jamaah, suami-suami jangan jadi bangkai hidup. Jangan harap suami masuk surga. Jangan harap bapak masuk surga sebelum dia mempertanggungjawabkan anak keturunannya atau istrinya. Dipegangin sama istrinya. Ya Allah nih suamiku nggak pernah ngajarin aku ya Allah. Nggak pernah dia ngajarin aku. Ma'asyil muslimin rahimakumullah bangkai hidup yang keempat Anak ceramah sampai jam berapa ya, Ma? Mana panitia tadi nggak ngasih tahu anak? Yang pembawa acara mana tadi? Hah? Mana pembawa acara? Eh, ini sampai jam berapa? Masya Allah. Anda lihat sebagian yang ya mungkin yang kecapean. Sudah mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Taib yang keempat jemaah. Orang yang tidak mau menuntut ilmu nggak mau menuntut ilmu apa ilmu agama kita bicara. Islam tidak anti terhadap ilmu umum, enggak. Islam menganjurkan. Tapi ilmu yang lebih utama untuk dituntut oleh seorang hamba itu ilmu tentang Tuhannya. Dia harus kenal, kenapa sih aku ada di sini? Untuk apa aku ada di sini? Belajar tentang rukun Islam, rukun iman. Keutamaan orang yang berilmu tidak bisa dipungkiri. Ilmu agama kita bicara. Ilmu umum aja orang dihormatin. Punya ilmu umum orang dihormati. Tapi seorang profesor di kimia belum tentu sholatnya benar. Profesor di bidang kimia belum tentu sholatnya benar. Belum tentu wudhunya benar. Belum tentu ibadahnya benar. Dia tuh profesor di mana? Di kimia. Ada profesor di nuklir. Kita itu dituntut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, itu ilmu agama yang berkaitan dengan dirinya. Ketika orang mau berangkat haji kayak sekarang ini, wajib itu orang belajar bagaimana haji. Kita kesian sama jemaah haji Indonesia. Di masa Belanda, ini bicara ilmu ya. Di masa Belanda, Belanda itu paling takut kepada jemaah yang pulang dari haji. Kenapa? Karena pada waktu itu jemaah haji yang berangkat ke Mekah ke Madinah, di situ mereka ngaji dan belajar. Sehingga pulang bawa ilmu. Dulu. Padahal jumlah jemaah haji pada waktu itu masih sedikit. Sekarang jemaah haji Indonesia 200 ribu lebih. Tapi pulang ke negeri kita, kita tidak melihat warna yang dibawa oleh mereka. Kecuali sebagian kecil. Kenapa? Salah satu penyebabnya banyak jemaah haji itu yang apa katanya. Apa katanya? Wis apa kata ustadznya di sana. Subhanallah, saya pernah di Masjid Nabawi bawa rombongan saya keluar masjid ngelihat pintu masjid ini nggak tahu hari itu kok hati ini ngelihat ya Allah kok bagus banget ya. Anak pegang itu pintu masjid. Semua rombongan pegang jemaah. iya jemaah. Dia pikir ustadznya pegang, udah pegang kata dia. Pegang kenapa? Ustadznya pegang karena bagus. Yang lain mungkin pegang oleh barokah. Masya Allah. Itu karena banyak yang tidak punya ilmu berangkat ke sana. Orang pada tawaf ya, masya Allah. Kadangkala ada gayet ya, ada mutawif ya, yang baca, yang lain yang ngaminin atau apa. Kadangkala subhanallah. Kejadian. Itu si mutawif telepon sama bosnya sama orang Arab pakai bahasa Arab. Ahlan ke alhamdulillah jamaahnya amin. Amin. Nah, dia pikir semua bahasa Arab itu doa. Padahal enggak, kadangkala ada bahasanya yang umpatan. Bahasa Arab juga. Cuma karena tidak ada ilmu jamaah. Kesian. Kesian sekali. Udah tua renta, biayanya besar. Pulang dari haji gak bawa apa-apa. Gak ada bekas di dirinya. Karena tadi gak bawa ilmu. Apa keutamaan orang yang berilmu kita lihat? Kalau kita katakan orang bodoh itu bangka hidup, na'am. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan Beliau mengatakan isbir ala marril ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murat ta'allumi sa'atan barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu Tajar dhullal jahli tula hayati. Sepanjang hidup dia akan jadi orang bodoh. Kita bicara agama, jemaah. Akan jadi orang bodoh dia. Nggak ngerti urusan agama. Nggak ngerti sholat yang benar. Zikir yang benar. Nggak ngerti. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Barang siapa yang kehilangan waktu belajar ketika masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Maka kau silahkan takbir empat kali karena dia sudah mati. Kata Imam Syafi'i. Takbir sudah kau orang ini. Ketika masa muda dia sama sekali nggak mau belajar ilmu agama. Keutamaan orang yang berilmu subhanallah. Sampai ikan di lautan beristighfar. Ikan jemaah. Rasul saw. alaihi wasallam mengatakan Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ilmu agama. Antum pernah dengar hadis utrubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kita sering kadang-kala ada ustadz yang menyampaikan sedekar sekedar mengingatkan hadis inilah aslalahu. Nggak ada asalnya. Nggak ada. Itu bukan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Palsu. Mau dicari di buku mana nggak akan ketemu. Kecuali di buku kumpulan hadis-hadis palsu. Kita akan dapatkan itu. La asal nggak ada asalnya. Jamaah. Ini bukan berarti kita meremehkan ilmu umum. Tidak, sekali lagi tidak. Tapi ilmu yang lebih utama adalah ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Maka Nabi AS mengatakan orang yang menuntut ilmu agama itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Dengan dia belajar agama dia tahu, lu ternyata haram ini ya. Oh ternyata ini nggak boleh. Oh ternyata ini diperintahkan. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata, ternyata, ternyata. Kapan dia tahu? Dari agama. Siapa yang tahu bahwa dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi? Dari kitab apa kita dapat? Dari kitab IPS? Dari kitab biologi? Nggak dapat. Dari hadis kita dapat. Dari mana kita tahu bahwa Nabi alaihissalam melarang sholat setelah subuh dan sholat setelah asar. Dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kadang-kadang meremehkan hal itu. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa innal malaikata la tabau ajnihataha li talibil Malaikat-malaikat itu meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kita ini datang di tempat ini, malaikat-malaikat datang meletakkan sayapnya. Ridwan bima yasna karena mereka ridho puas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima, ini kata Rasul SAW. Sesungguhnya orang yang alim, ingat ilmu agama. Wa innal alima, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Sesungguhnya orang yang punya ilmu itu akan beristighfar untuk dia. Semua yang di langit yang di bumi sampai ikan-ikan di dalam air beristighfar buat orang yang berilmu Orang berilmu ini yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Mereka yang ngajarin sholat, yang ngajarin zakat. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Seorang gubernur, seorang bupati, seorang jenderal, Seorang presiden pun ketika sholat id, kapan dia jadi imam dan kapan dia jadi makmum. Kalau dia punya ilmu agama, dia akan jadi imam. Presiden nih akan jadi imam. Tapi kalau nggak punya ilmu agama, jadi apa dia? Jadi makmum. Siapa yang jadi imam? Yang punya ilmu agama ketika menghadap Allah Jalla Jalaluh yang di depan ini bukan sembarangan orang. Profesor pun akan jadi makmum ketika nggak punya ilmu agama. Ketika hafalan Qur'annya sedikit. Kita kadang kalah. nggak pernah mau nambah hafalan Qur'an. Bicara ilmu nih. Kalau kita untuk urusan ilmu umum, kenapa orang sekolah lagi? S1, S2, S3. Bahkan dia sudah tua, sudah punya cucu masih sekolah lagi kadang kala. Karena dia ingin jabatannya naik. Dia ingin gajinya tambah, tapi untuk urusan ilmu agama subhanallah. Paling tidak orang yang umurnya 50 tahun hafalan surat pendeknya berapa jemaah? Kalau tiap tahun satu surat. Berapa surat dia hafal? 50 surat. Ini orang umurnya 50 tahun tetap kul huwallahu ahad, kul a'udzu falak, kul a'udzu binnas. Ya Ustaz, kan nggak apa-apa. Kalau kita bicara nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi untuk urusan dunia, kenapa kau capek-capek? Untuk urusan akhirat kau nggak peduli sama sekali. Padahal derajat kita nanti di akhirat, yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah. Orang yang punya hafalan Quran pada hari kiamat akan dikatakan iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha akan dikatakan kepada dia kau baca kemudian akan naik derajatmu tartilkan seperti engkau tartilkan di dunia sesungguhnya akhir derajatmu di akhir ayat yang kau baca tapi kita nggak punya semangat untuk menambah hafalan Quran Coba tiap Ramadan, anggap tiap selesai Ramadan, Alhamdulillah Ustaz, anak hafalannya sudah sampai waktu duha. Alhamdulillah. Terus ditambah, apa sulit jamaah setahun nambah satu surat? 360 hari kita nambah satu surat. Sulit. Sulit. Buat orang yang tidak Allah mudahkan bagi dia. Karena buktinya ada orang yang sudah tua tapi nggak tambah hafalannya jemaah. Tolonglah kita jemaah, Ada keinginan untuk bertambah ilmu kita. Nabi itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan rizki. Minta rizki iya, tapi tambahan rizki tidak. Yang diperintahkan minta tambahan ilmu. Allah katakan, Wakul Rabbi zidni ilman dan katakan Muhammad wahai Rabbku tambahkan kepada aku ilmu ini Nabi alaihi salatu wassalam lalu kenapa kita tidak pernah minta hal itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang terakhir karena udah malam jemaah bangkai hidup yang terakhir adalah anak yang durhaka anak yang durhaka tidak sedikit orang tua yang punya anak banyak, tapi cuma satu yang berbakti. Ketika ditanya, Bapak anaknya berapa? Alhamdulillah tinggal satu. Loh, katanya punya anak tujuh. Iya Ustaz, yang enam sudah tidak tahu di mana. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya dianggap keberadaannya tidak ada oleh orang tuanya. Bukan hanya orang tua, masyarakat kampung itu tidak suka keberadaan dia di muka bumi. Ketika dengar ada satu anak yang durhaka kepada orang tua, padahal perintah berbakti itu perintah langsung dari Allah. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi وَقَضَى Wa أَلَّا rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa Rasulullah perintahkan agar kita berbakti kepada orang tua kita. Dan ingat jemaah. Kadangkala orang itu kalau sudah punya anak, dia mulai sibuk sama anaknya. Lupa sama orang tuanya. Dia akan sibuk sama istrinya sama subhanallah. Kau itu masih punya bapak. Kau itu masih punya ibu, berarti engkau pangkatnya masih anak. Ada seorang lelaki yang pernah orang tuanya ngadu kepada saya. Dia ngomong, Ustaz, anak-anak mulai kurang ajar sekarang. Anda jumpai dia. Anda ngomong, bang, abang harus berbakti sama orang tua. Kata dia, Anda ini punya istri dan anak. Anda harus memperhatikan mereka. Nah, tapi tetap yang harus lebih diperhatikan daripada istri dan anak adalah orang tua. Rasul SAW ditanya, Ya Rasulullah, man ahakun nas husni sahabati? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan pertemananku? Orang yang paling pantas mendapatkan kebaktianku? Kata Rasulullah SAW, ummu, ibu. Lalu tanya lagi, "Tsumma man?" Lalu siapa? Lalu ibumu. Tanya lagi, "Tsumma man?" Terus siapa wahai rasul SAW? Ibumu kata Rasul. man?" Yang keempat, baru bapakmu kata Rasulullah SAW. Mana istri? Mana anak? Nggak ada. Setelah itu baru berpikir anak dan istri. Cerita tiga orang yang masuk ke dalam gua kemudian tertutup. Salah satunya mengatakan aku punya orang tua yang sudah tua renta. Aku tidak pernah memberikan minum susu sebelum kedua orang tuaku minum kepada yang lainnya. Nggak dia berikan. Dia tahu orang tuaku yang paling berhak mendapatkan kebaktianku. Maka ingat jamaah, ketika engkau sudah menikah, sudah punya anak, mulai jarang ketemu orang tuanya. Kadang kala pindah keluar kota jauh di Jakarta, di luar pulau. Ibunya telepon, nah kau pulang nah. Ibu kepingin kau di sini. Kadang-kala anak mengatakan, ya Ustaz, gimana anak rizkinya di sana? Enggak, kau tahu dari mana rizkimu di sana? Pulang kau. Seorang sahabat datang menjumpai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau minta izin untuk berjihad. Satunya minta izin untuk berhijrah. Dikatakan dia dari tempat yang jauh. Ditanya sama Rasul Sallallahu Ahayun walida. Orang tuamu masih hidup. Ini untuk jihad jemaah. Puncak tertinggi dari ibadah Islam. Orang ini mau jihad. Ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Orang Walidah. Orang masih hidup? Iya, Rasul sallallahu alaihi ah, kau cari surga. Fafihi ma Pulang kau. Pulang kau jumpai orang tua. Kau mencari surga lewat orang tua. Fa innal jannata tham. Dalam riwayat lain ketika ditanya tentang ibunya masih hidup, surga itu ada di sana tuh. Di bawah telapak kaki dalam berbakti kepada orang tua. Maka jangan sampai kita menjadi bangkai hidup yang orang tua kita sudah menganggap kita tidak ada. Para jamaah, satu wanita, satu ibu itu bisa merawat sepuluh anak. Tapi belum tentu 10 anak bisa merawat satu ibu. Jamaah, belum tentu. Belum tentu. Kadang kala mereka sudah sibuk dengan kehidupan dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengar. Memotivasi kita untuk lebih mengenal siapa kita sebagai seorang muslim, siapa kita sebagai hamba Allah, siapa kita sebagai insan yang hidup, apa tugas kita, apa kewajiban kita. Ingat, dunia ini akan kita tinggalkan. Baju yang Bapak pakai akan Bapak lepas Mobil yang dimiliki akan ditinggal. Rumah yang dimiliki akan ditinggal. Kita akan meninggalkan dunia ini hanya dengan amal perbuatan kita. Hada wallahu alam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala Apabila salah dan kurang berkenan itu dari diri anda sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu Subhanallah. bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh